بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang zakatul fitr dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab was Sunnah. Kita masuk pada <clears throat> masalah yang kelima. masalah yang terakhir atau pembahasan yang terakhir dari pembahasan zakatul fitr. Al-mas'alatul khamisah fi waqti wujubiha wa ikhrajiha. Masalah yang kelima adalah waktu yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah wa ikhrajiha dan kapan mengeluarkannya kapan tiba waktu wajibnya dan kapan mengeluarkannya itu mengeluarkan zakatul fitr tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatul id jatuh waktu wajib mengeluarkan zakatul fitr dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Jadi wajibnya zakat fitrah itu dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Ketika telah tenggelam matahari di malam hari raya, maka telah jatuh waktu wajibnya zakatul fitr. Li'annahul waqtu alladhi yakunu bihil fitru min Ramadan. Karena waktu itulah itu tenggelamnya matahari di malam hari raya, waktu itulah yang dengannya manusia berbuka dari Ramadan. Sudah selesai Ramadan. Wali ikhrajiha waktan Selesai pembahasan pertama. Wajibnya zakatul fitr. Waktu wajibnya zakatul fitr. Yaitu dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Ketika sudah selesai Ramadan. Maka jatuh kewajiban zakatul fitr. Adapun untuk mengeluarkannya wali ikhrajiha waktan untuk mengeluarkan zakatul fitr ada dua waktu. Ada dua waktu. Boleh memilih salah satunya. Yang pertama waktu fadila wa ada. Yang pertama waktu yang utama. Waktu yang utama, yang paling baik yang paling utama. Kemudian waktu jawaz yang kedua waktu boleh, waktu yang hukumnya boleh. Kalau yang pertama waktu fadilah, waktu yang padanya terdapat fadilah Waktu yang paling utama untuk mengeluarkan ya. Ada waktu jawaz ya. Ada waktu yang dibolehkan Kapan waktu fadilah Dan kapan waktu jawaz Fa'ama waktu fadilah Adapun waktu al-fadilah yang paling utama Untuk mengeluarkan zakatul fitr fahuwa min tulu'i fajri yaumil id ila qubail ada isolatil id yaitu sejak terbitnya fajar di hari raya sejak masuknya waktu subuh di hari raya sampai sebentar sebelum menunaikan sholat id sampai <coughs> naam menunaikan sholat sholat id sampai sebelum e, menunaikan sholat sholat id ini waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakatul fitr itu dari terbitnya fajar masuknya waktu subuh di hari raya sampai eh, beberapa saat sebelum melaksanakan sholatul id. Nah. Apa dalilnya li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar <coughs> radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr sebelum keluarnya manusia menuju salat. Itu sebelum manusia naam keluar untuk menuju salat itu tempat salat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini waktu fadilah, waktu yang paling utama. Itu di pagi hari, di hari raya Id sebelum sholat. Dimulai dengan terbitnya fajar sampai beberapa saat sebelum sholat Id. Wa amma waktul jawaz. Yang kedua, adapun waktu yang hukumnya boleh untuk mengeluarkan zakatul fitr fahuwa qabla al-id bi yaumin aw yaumain yaitu sebelum hari raya sehari atau dua hari dua hari atau sehari sebelum hari raya ini waktu jawaz waktu yang sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Lifi'l Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa ghairihi min as-sahabati lidzalik. ini adalah perbuatan Abdullah bin Umar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Naam radhiyallahu taala anhum sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar beliau mengatakan wa kanu yu'tauna qabla al-fitri bi yawmin aw yaumaini dan adalah dahulu kaum muslimun mengeluarkan zakatul fitr zakat fitrah sebelum hari raya sehari sehari atau dua hari Nah, ini waktu al-jawaz, waktu dibolehkannya mengeluarkan zakatul fitr. Sehari atau dua hari, nah sudah eh, sebelum hari raya sudah diperbolehkan untuk membayar zakatul fitr. Nah, Kemudian wala yajuzu ta'khiruha an salatil Id. Dan tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakatul fitr sampai setelah melaksanakan salat Id. Tidak boleh mengakhirkan zakatul fitr dari salat salat Id Fa'in akharaha fahiya sadaqat sadaqatun minas sadaqat dan kalau diakhirkan maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa. Wa ya'sam ala hadha ta'khir dan dia berdosa karena perbuatannya menunda-nunda atau mengakhirkan sampai salat Id jika dia sengaja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Maka itu adalah zakat yang diterima Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Adapun barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang lain yang biasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Naam. Kemudian bagaimana dengan mereka yang belum sempat bayar zakat sampai sholat id baik karena lupa ya, banyak urusan misalkan atau karena naam sengaja menunda-nunda ya, ah nanti ah nanti ah nanti sampai sholat id nah, kelewatan Orang yang seperti ini tetap dia mengeluarkannya. Tetap dia mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Walaupun itu adalah dihukumi sebagai sodakoh dari jenis-jenis sodakoh. Namun sebagian para ulama berpendapat dia tetap mengeluarkannya na'am qadaan ya. Dalam rangka mengkodoknya Adapun jika dia lupa ya, atau tidak sengaja maka layak sam tidak berdosa. Namun jika dia sengaja sengaja menunda-nunda ah nanti ah nanti dan seterusnya sampai terlewat maka dia berdosa karena mengakhirkan zakatul fitr tersebut. Nah, jadi tetap dia mengeluarkan zakatul fitr. Kemudian bagaimana mereka yang di tempatnya tidak ada sholat id? Ya. Maka sampai kapan batas mengeluarkan zakatul fitr? Nah, tidak ada pelaksanaan sholatul id. Ya mungkin karena muslimnya minoritas ya atau karena sebab yang lain <clears throat> maka sebagian para ulama <clears throat> nah, menyatakan hendaknya dikeluarkan zakatul fitr tersebut sebelum matahari naik satu tombak. Sebelum matahari naik satu satu tombak karena itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat al-id. Nah, Taib. <clears throat> Kemudian yang terakhir Kepada siapa diberikan zakatul fitr? Al-jawab Zakatul fitr Diberikan khusus Untuk fukoro dan masakin untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang-orang fakir mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki harta atau hanya memiliki setengah dari kebutuhannya. Tidak nyampe tidak nyampe setengah atau setengah dari kebutuhannya. Adapun miskin dia punya bahkan memiliki setengah dari e, lebih setengah dari kebutuhannya akan tetapi tidak mencukupinya tidak mencukupinya dan zakatul fitr khusus untuk mereka fukara dan masakin orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan tidak dibagikan kepada delapan golongan sebagaimana halnya pembagian zakatul mal adapun zakat al mal zakatul mal itu dibagikan kepada delapan golongan sebagaimana dalam ayat Adapun zakatul fitr maka khusus untuk fukoro dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka tidak boleh dibagikan kepada delapan asnaf. Hatta Naam Al-Qaimun alaiha Walaupun petugas Eh, panitia penerima zakat dan penyalur zakat. Nah, jika dia bukan miskin ya, atau bukan fakir, ya, maka tidak boleh untuk menerima zakatul fitr dengan alasan dia adalah petugas ya, ataupun panitia zakat. Nah, Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal na'am, amil al-amilun, para amil zakat, petugas panitia zakat, dia mendapatkan bagian dari zakatul mal. <coughs> Adapun zakatul fitrah khusus untuk fukara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin. Orang fukara mereka yang tidak memiliki harta ya, sangat kekurangan Orang miskin dia punya akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Apa dalilnya? Bahwasanya zakatul fitr itu khusus untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin Dalilnya had adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sunan Abi Dawud ya. Beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitur sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang kotor atau ucapan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Asyahid yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah tu'matan lil masakin. Bahwasanya zakat fitrah itu dikeluarkan atau diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tu'matan lil masakin sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sehingga na'am zakatul fitr itu diberikan atau dibagikan khusus orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dikatakan oleh Halimah Musyaukani rahimahullah setelah men, e, membawakan hadis di atas, hadis tadi, hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan wa fihi dalilun ala al fitrata tusrafu fil masakini duna ghairihim min masarifiz zakah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya zakat fitrah itu diserahkan dibagikan kepada orang-orang miskin bukan selain mereka. Bukan kepada selain mereka dari naam asnaf-asnaf eh, yang lima eh yang delapan. Nah, bukan selain mereka dari Naam golongan yang delapan Yang berhak menerima zakatul mal <clears throat> Taib intahina selesai dari pembahasan ringkas tentang zakatul fitr, zakat fitrah. Nah, dan insya Allah malam yang berikutnya kita masuk pada pembahasan Salatul Id nah, Salat Al-Id Nam yang insya Allah eh, akan kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Nah dalam kitab As-Salah Dalam kitab As-Salah Nah, Enggak yang punya kitab Al-Fiqhul Muyassar di bawah ya setiap kali eh, adars. Nah, baik. <clears throat> Kemudian ya. <clears throat> Insyaallah setelah pembahasan zakatul fitr ah, apa ini eh, salatul id ya. kita masuk pada pembahasan adab-adab al-Eid, adab-adab dalam hari raya. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Wa astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin